Ramadan Mubarak Informasi Daurah Ramadan Mahat Al-Khuwah Sukoharjo Ikutilah Daurah Ramadan 1429 Hijriah di Mahat Al-Khuwah Sukoharjo bersama Al-Ustaz Ari Sugiantoro Al-Ustaz Khalid Samhuri Al-Ustaz Rahmat Supriyadi Al-Ustaz Wasitoh, Al-Ustaz Abu Yusuf, dan Al-Ustaz Agus Suseno. Pada tanggal 2 sampai dengan 19 Ramadan 1429 Hijriah dengan biaya Rp88.000 fasilitas makan sahur dan buka, penginapan dan kitab materi. Pendaftaran hubungi Mahat al Sukoharjo 100 meter selatan alun-alun kota Sukoharjo atau hubungi 0271 590448 0271 590448 0813 2956 9029 0813 2956 9029 dan para pendengar dapat menyimak siaran langsungnya setiap hari ba'da salat asar dan ba'da salat subuh di radio Suara Quran. Acara ini kerjasama antara Madal Khuwah Sukoharjo dengan 94.4 FM. Inilah radio Suara Quran. Media Kalam Ilahi